Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada Buya yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya yaitu empat bulan yang lalu kami membawa jamaah dari Kuningan ke sini, kemudian saya melanjutkan ziarah ke suatu tempat. Namun sampai di sana ditawarin masalah air keramat, kemudian selama itu pula saya sedang apa tahlilan tawari di, apa ditawari apa air keramat air, air keramat. keramat katanya yaitu di galon apa di tempat aqua yang bekas itu 2000 2000 harganya kemudian sampai saya berlangsung pun ah, tahlilan bersama jemaah yang lain tetap ditawarin seperti itu kemudian diasong-asongkan masalah sodako itu sikap saya saat, saat itu bagaimana karena jamaah mengatakan kok seperti ini katanya banyaknya minta-minta penawarnya uh, eh, ayat haram segala macam gitu jadi saya uh, dalam berdoa tersebut agak orang khusyuk gitu karena terganggu seperti itu itu saja uh, mudah-mudahan uh, tempat seperti itu tidak dibudayakan jadi ada pengurus yang bisa uh, me, apa namanya member apa jangan sampai berlangsung seperti itu itu saja yang saya sampaikan eh, minat, minta penjelasannya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat karomah judulnya ngeri itu serem ayat karomah saya mau eh, air karomat tapi ada air karomat nah, kalau dia Syekh Yusuf Nabhani itu membahas tentang bagaimana para kekasih Allah itu wali yang sesungguhnya itu kalau punya karomah itu disembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah head tutup anda nggak mau ngaku-ngaku karomah itu <laughs> ini hebat bener ngaku-ngaku karomah ini misalnya ada kiai punya karomah ini air karomah salam eh sudah ahli surga dia air karomah ya. Para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karomah dari Allah Itu disembunyikan ditutup malu kalau ketahuan sama orang Takut berubah menjadi istidraj. Bahkan lihat mereka berkata, apakah pantas aku mendapatkan semacam itu? Kalau dia ngomong begini kemudian orang sembuh, dia mikir, lah kok saya itu hanya begitu saja kok orang sembuh gara-gara saya. Ini ujian bagi saya atau benar ini karomah? Mikir. Wali palsu banyak ngaku-ngaku keramatnya orang tuh, itu gara-gara saya. Ngerti enggak tuh, kan kemarin tuh kurang ajar masuk sini tetap berantur. tuh Ya, ini. Jadi seolah-olah keramatnya dia punya angkasa. Kalau husnudonnya orang yang datang, ini banyak orang husnudon, itu yang bermanfaat besar. Datang ke rumahnya kiai, padahal kiai sendiri bingung. Kiainya tawadu nggak ngerti kok oh, saya diminta ido, ah, ini bingung. Orang badak, tapi sembuh katanya karena husnudonnya orang tersebut. Husnudonnya orang yang datang, ya. Jadi husnudon itu kekuatan di dalam diri kita karena kita khusnul kepada hamba Allah, kita menduga hamba tersebut hamba yang soleh, maka langsung diberi oleh Allah khusnudon. Kita datang kepada orang minta doa dan sebagainya. Maka itu bentuk ketawaduan juga. Tapi kalau air misalnya air barokah karena pernah atharu solihin. Atharnya Nabi SAW bukan sesuatu yang salah. Misalnya ada sebuah sumur yang pernah diludahi oleh Nabi, lalu ada orang yang pengen mengambil airnya, boleh atau tidak? Ya boleh, niatnya berkah. Satu keberkahan. Wah wow, itu syirik. Ini lain lagi kalau bahasa. Jangan dikatakan syirik. Ada hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Sayyidah Khafsah radhiyallahu anha pernah menyimpan jubahnya Rasulullah dan berkata hadhihi jubbatu Rasulillah qabadatha Aisyah ini adalah jubahnya Rasulullah yang dipegang oleh Siti Aisyah walamma qubidat tatkala Siti Aisyah meninggal aku bantu eh, aku ambil itu jubah wa ini ughsiluha astashfi biha limardana aku coba ini akan aku basuh dan aku jadikan airnya obat untuk yang sakit lah syirik ini bukan syirik berkah jadi berkah itu tidak mulai dari bajunya Nabi SAW pun boleh karena pernah nempel ke Rasul jadi keyakinan tapi keyakinannya tetap kepada Allah yang mengatakan air itu ada berkah itu nyambung kepada Allah Bukan dari datnya air itu bisa membagikan pengaruh, kebaikan, tidak. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berebut tentang rambutnya Rasul, ludah Rasul dan seterusnya. Dan juga lihat, kalau kita titi dan teliti, kalau kita sambung kepada ulama, hakikatnya juga sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal masalahnya adalah bukan sumur sekarang permasalahannya itu istilah orang awam itu menjadi berubah sumur keramat sehingga keyakinannya betul-betul sumur itu bisa membuat apa gitu. Maksudnya karomah sumur keramat adalah mungkin adalah itu dulu sumurnya seorang waliullah yang sering mandi di situ. Kemudian ini sambung kepada Allah mestinya begitu, bukan terhenti sampai di sini. nggak niru sama kiainya, nggak niru sama ulamanya, ngambil air keramat tok nggak pernah sholat. Apa itu? Ya enggak nyambung keramatnya. Mujizat Nabi karomahnya ulama akan sampai dan manfaat kepada kita kalau kita sambung secara maknawi, secara batin. Secara batin. Jadi itu keyakinan yang sesungguhnya. Jangan berubah menjadi keyakinan-keyakinan orang yang yang ahli maksiat. Akhirnya ya sampai subhanallah ada orang datang ke tempatnya waliullah hanya pengen dia judi menang. Pelacur laku dan macam. Dan macam ada aneh-aneh. Jadi itulah yang menjadikan semacam berhala. Semacam berhala itu yang rusak. Akan tapi kita datang ke tempat para waliullah, ke tempat-tempat yang bersejarah peninggalan orang-orang soleh, ya peninggalan orang soleh, tempat orang soleh ada manfaatnya karena dulu malaikat rahmat pernah turun di situ. Al-Quran pun mencontohkan Sayyidatuna Imam Sayyidina Zakaria mendengar melihat Siti Maryam punya kelebihan Siti Maryam itu waktu didatangi kok ada makanan. Anna laki hada. Dari mana kau dapatkan ini makanan wahai Maryam? Dijawab dari Allah. Siti Maryam adalah orang yang mendapatkan keramat besar dari Allah. Sayyidina Zakaria pengen juga dikabul, pengen punya anak unan. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria berdoa. Siti Maryam pergi di tempatnya Sayyidina Zakaria digunakan untuk berdoa karena tempat yang biasa berkah, biasa turun rahmat. Masjid yang pernah di Ya kayak gini tempat rahmat kayak gini karena orang belajar menuntut ilmu. Dan orang tulus ada di sini, ada rahmat. Baik. Jadi jangan dirubah, ingin menjadi keyakinan berubah. Hanya orang yang ngambil air rahmat atau air keramat, atau ambil air keramat, eh, keyakinan berubah. Jadi air keramat itu akan benar-benar berguna <laughs> air keramat, eh, air barokah atau air karomah karena itu air yang pernah sumur itu dipakai oleh tapi keyakinan jangan dirubah bukan sumurnya menjadikan kita hebat jadi nyambung dengan orang yang punya sumur dulu. Kita nyambung dengan orang soleh. Ya taruh solehin bekasnya orang soleh adalah berkah. Bekasnya orang soleh. Tapi bukan dikomersilkan lalu 2000, 2000, 2000 nanti. Nanti bisa-bisa nih pondok al-bajah nanti kerannya keren keramat. Nanti ada yang jualan di depan. Apalagi kalau sudah kiainya meninggal ini bisa banyak aneh-aneh itu. Ya ada sudah ini ini rambu-rambu nggak ada aneh-aneh di sini. Kalau mendapat karomah istiqomah. Ya. Kalau dapat karomah istiqomah. Nah istiqomah karomah sudahlah. Ya, melazimi guru-guru, melazimi ustadz-ustadz tidaklah karomah. Jadi tidak semestinya semacam itu. Yang perlu dibangun adalah para, karena bapak tadi membawa jamaah, yang perlu dipemahaman adalah jamaahnya sudahlah, kamu tidak usah aneh-aneh sudah. Sudahlah. Kalau datang kepada ulama, ya benar minta doa dan seterusnya kalau keluar promo oh, air karamah, air karamah, air karomat. Orang ngaku-ngaku punya karomah ini bagaimana? Hah? Air karomat. Ya. Besok dijual untuk air karamah mau beli. Ya orang punya karomah. <laughs> karomah itu istiqomah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah, ahli tikir, ahli tobat itu karomah sudah. Ya. Jadi tidak ya, tidak ada yang semacam itu, sudah tidak usah aneh-aneh, biasa saja. Cuman ada air doa, misalnya ada air yang sudah didoain oleh orang-orang soleh. Misalnya majelis ini didoain. Dan ada ini termasuk rukyah itu adalah caranya bisa melalui air, bisa cara langsung. Ada air doa. Bagaimana air doa? Enggak pakai air pun enggak bisa, doa itu nyampe. Cuman bagaimana kalau mendoakan air? Dan Nabi SAW pernah juga mendoakan orang cara langsung ada orang yang diguyur oleh Nabi SAW dengan air dalam hadis yang pernah kita baca atau Tajridus sore. Ada. Cuman keyakinan yang harus kita bangun adalah Allah yang menyembuhkan ya. Dengan berkat lewat orang soleh ini. Bukan langsung kita kalau punya masalah datang ke sumur. Ke sumur keramat. Ini ada sumur keramat. Kemudian nanti ada cerita tambahnya yang pengen jodoh di situ. Bagaimana? mandi di situ udah mandi tambahan kacau tidak biasa nggak usah kita ikut yang aneh-aneh yang demikian itu sudah ya jangan beli kalau mau sedekah sedekah lah itu baru sedekah itu keramat bener itu kalau kita sedekah bakal dikabul oleh Allah nanti sudah bukan sedekah untuk yang aneh-aneh nggak ada sudah nggak ada sedekah untuk yang aneh-aneh bahkan itu malah nolong kemaksiatan kalau orang pembohong punya keramat nggak menunjukkan kalau dia orang soleh tidak menunjukkan kalau dia orang baik, berarti kalau kita bayar ke sana malah-malah menolong ketidakbaikan tersebut. Sudahlah, jangan dibayari. Sudah selesai. Gimana agar keramat? Saya akan sedekah fakir miskin yatim piatu. Wah itu duit keramat betul itu. Nah, duit karomah itu. Kumpulin duit tuh fakir miskin, duit karomah itu. Karena akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala.